menyebutkan beberapa hadis dan tanda-tanda yang telah terdahulu maka di antara tanda hari kiamat atau dekatnya datangnya hari kiamat disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda saya Sayakunu fi akhir ummati akan ada di akhir umatku unasun orang-orang atau manusia disunakum menyampaikan hadis kepada kalian berbicara kepada kalian malam tasma'u dengan apa yang tidak pernah kalian dengarkan sebelumnya antum wala abaukum kalian dan juga bapak-bapak kalian fa'iyakum wa iyahum maka hati-hatilah kalian dengan mereka hati-hatilah kalian dengan dengan mereka dalam riwayat yang lainnya disebutkan yakunu fi akhir zaman Hadis ini juga tapi lafadznya dalam bentuk yang lain. Akan ada di akhir zaman dajjaluna kadzabun para pendusta kadzabun dajjalun ya'tunakum minal ahadis datang kepada kalian dengan berbagai macam pembicaraan cerita atau hadis Bima lam, yas, lam tasma'u antum wala aba'ukum. Dengan hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar dan juga bapak-bapak kalian. iyyakum wa iyyahum Hati-hatilah kalian dengan mereka la yudillunakum jangan sampai mereka menyesatkan kalian wala yuftinunakum dan membuat fitnah di antara kalian Hadis ini merupakan salah satu di antara tanda hari kiamat. Karena Rasulullah menyebutkan akan ada di akhir zaman atau di akhir umatku ini. Orang yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW atau menisbatkan kepada Rasulullah hal-hal atau hadis-hadis yang tidak pernah ada sebelumnya atau tidak pernah didengarkan oleh Rasul oleh para sahabat radhiyallahu anhum ini menunjukkan akan munculnya orang-orang yang membawa hadis yang tidak dikenal hadis itu tidak pernah dikenal, tidak pernah didengar oleh para sahabat. Nah ini tidak pernah didengar oleh para para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini salah satu di antara tanda kenabian Rasulullah sekaligus tanda hari kiamat karena terjadi sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana banyak di antara kita kaum muslimin tersebar berbagai macam hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang bahkan menjadi lebih dikenal daripada hadis-hadis yang sebenarnya telah dikenal oleh para sahabat. Sehingga zaman menjadi sebaliknya. Orang yang sekarang ini hidup mereka lebih banyak mengenal hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sangat lemah yang tidak pernah didengar oleh kaum eh, oleh kaum eh, sahabat di zamannya Rasulullah SAW dan setelahnya. Nah ini, ini menunjukkan pentingnya kita ini perlunya mempelajari atau mengetahui kesohihan suatu hadis, mengetahui derajat sohih suatu uh, derajat hadis. Apakah hadis itu sohih, otentik, ataukah hadis itu lemah yang tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan iyakum wa iyahu. Hati-hati kalian. Hati-hatilah kalian dengan mereka. Dengan orang yang membawa hadis-hadis yang yang tidak pernah didengar sebelumnya atau hadis-hadis yang sangat lemah, apalagi hadis-hadis yang yang palsu. Nah ini menunjukkan sabda Rasulullah yang betul-betul terjadi. Banyak setelah zamannya para sahabat muncul orang-orang menyampaikan hadis. Kok bisa hadis itu sebenarnya disandarkan kepada Rasulullah? Para sahabat nggak ada yang pernah mendengar hadis itu. Mungkin gak Mungkin gak para tabiin bertemu dengan Rasulullah atau orang selain sahabat mendengar hadis dari Rasulullah SAW tanpa melalui perantara para sahabat. Artinya jelas tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Orang yang mendengar sabda dari Rasulullah SAW berarti dia itu secara langsung akan mendengar dari Rasulullah. Nah, kalau orang itu mendengar langsung dari Rasulullah berarti dia sahabat. Nah, kalau seandainya sahabat itu tidak pernah menerima mendengar hadis tersebut. Kok tiba-tiba ada di belakang hari setelah zamannya sahabat? Eh, kok ada hadis yang tidak pernah mereka dengar? Berarti ini adalah apa? Eh, tanda-tanda ciri-ciri hadis yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Yaitu akan ada manusia orang-orang yang menyampaikan hadis kepada kalian apa yang tidak pernah didengar oleh kalian dan juga bapak-bapak kalian hati-hati dengan mereka. Hati-hatilah kalian dengan dengan mereka. Dan yang lebih jelas lagi dilihatkan Imam Muslim juga dari sahabat Amir bin Abdah. Dari sahabat Amir bin Abdah ia berkata, "Qala Abdullah" Berkata Abdullah maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna syaitan sungguhnya syaitan layatamassalu fi suratir rajul." Dia akan menyerupai dia akan datang mirip dengan bentuk laki-laki orang yang menyampaikan hadis fayatil qauma lalu dia datang kepada satu kaum fayuhadisuhum bil hadisi lalu dia menyampaikan suatu hadis dia berbicara menyampaikan hadis minal kadibi hadis yang itu sebenarnya adalah kepalsuan kedustaan atau lebih dikenal sekarang dengan hadis hadis palsu atau hadis yang yang <clears throat> diriwayatkan dari jalan orang yang yang tidak dikenal ini tadi atau dikenal sebagai pendusta. Fayatafarraqun. Lalu setelah orang itu menyampaikan hadis, mereka berpisah. Fayakulur rajul minhum. Ada di antara mereka orang yang mengatakan, orang yang mendengar mendengar disampaikannya hadis tersebut. Dia mengatakan sami turajulan aku mendengar seseorang yang a'rifu wajhahu yang saya tahu wajahnya karena bertemu langsung dengan orang tersebut wala adri masmuhu dan tapi saya tidak tahu siapa namanya yuhadisu dia menyampaikan hadis dia menyampaikan menyampaikan hadis ini di dalam riwayat Muslim. Dan ini terbukti sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini bukanlah menyampaikan hal tersebut dari ramalan. Ini sahabat gak ada yang itu apa melakukan ramalan. Tapi ini menyampaikan dan dihukumi sebagai hadis yang marfu. Dihukumi marfu karena tidak mungkin sahabat itu berbicara dari apa? dari pikirannya menyampaikan sesuatu yang akan datang atau akan terjadi mesti dia itu mengambil dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak secara langsung di sini disandarkan kepada Rasulullah ini dalam istilah ilmu hadis dinamakan hadis maukuf tetapi marfu hadis itu maukuf sampai kepada sahabat disandarkan kepada sahabat Rasulullah SAW karena dia yang mengatakan tetapi dihukumi marfu dihukumi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mungkin itu berasal dari ijtihad tidak mungkin berasal dari dari uh, <clears throat> pemikiran atau uh, uh, sesuatu yang uh, ramalan atau disangka-sangka oleh sahabat tersebut tapi adalah dari wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menyampaikan setan akan menyerupai seseorang yang dia datang dan menyampaikan hadis kepada satu kaum. Lalu setelah mereka berpisah, ada di antara mereka yang ingin menyampaikan hadis kepada orang lain. Tapi kemudian ditanya, eh ini saya tahu wajahnya, orangnya ya, ketemu saya, saya tahu kalau seandainya ketemu lagi. Tapi namanya saya tidak tahu. Dan ini di dalam hadis, ini terjadi, dan ini banyak atau dalam hadis disebutkan ada di dalam perawinya orang yang majhulin, orang-orang yang tidak di, dikenal. Dalam ilmu hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang lemah. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah ini tadi atau dalam hadis Ibnu Mas'ud ini tadi bahwasanya syaitan menyerupai kalian eh, dalam bentuk seseorang menyampaikan hadis tapi tidak dikenal. Ini bahayanya menyampaikan hadis yang di situ ada kelemahannya atau ada perawi yang tidak dikenal, perawi yang lemah atau perawi yang yang majhul namanya. Ini makanya pentingnya kita mempelajari ilmu hadis, mempelajari minimal kita tahu ulama itu mensahihkan, meneliti hadis tersebut dan menghukumi hadis ini dikenal orang-orangnya. Para perawinya perawi yang yang sikoh bisa dipercaya sehingga hadis itu bisa dipakai. Dan ini menunjukkan tidak sembarangan kita ini menyampaikan Rasulullah bersabda demikian. Di mana hadisnya? Enggak ah, tahu. Yang jelas saya menerima dari apa? Ah, dari guru saya. Ah, atau dari ada di buku ada tulisan nama ada hadis Rasulullah. Tidak diketahui apakah hadis itu sahih ataukah tidak. Ataukah hadis itu lemah atau bahkan hadis palsu? Yang penting dia dapatkan di dalam tulisan suatu buku, loh ini kan Rasulullah yang dikatakan Rasulullah bersabda. Memang banyak kata-kata Pak Bahwasanya Rasulullah bersabda demikian, tetapi ternyata setelah diteliti, hadis itu adalah hadis hadis yang lemah atau bahkan hadis yang palsu. Nah, ini yang dikatakan maudhu, hadis maudhu. Ini pentingnya kita mengetahui. Nah, sekarang ini banyak kaum muslimin tidak ada perhatian dari kaum muslimin sendiri mempelajari ilmu hadis. Ilmu hadis sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat langka. Sesuatu yang sangat langka dan tidak dikenal. Sangat jarang yang di di antara umat ini yang mau mempelajari ilmu hadis atau minimal mempunyai perhatian terhadap keotentikan kesahihan suatu hadis. Yang penting pokoknya baca satu kitab, kumpulan hadis, pokoknya ada sabda Rasulullah dibacakan dan disampaikan Rasulullah bersabda. Eh, ini kan banyak terjadi, ya eh, ini banyak buku-buku yang seperti ini, maka kita tidaklah atau jangan sampai kita ini sembarangan menyampaikan hadis kalau kita tidak mengetahui kesohihannya atau tidak disebutkan di dalam kumpulan buku hadis tersebut siapa yang meriwayatkan. Hey. Eh, Apakah betul-betul diriwayatkan oleh eh, misalkan Bukhari dan Muslim? Karena terkadang ada juga diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh apa? Oleh Al Bukhari dan Muslim. Al Bukhari ada seorang yang namanya Al Bukhari tapi dia pendusta dan dia juga meriwayatkan hadis. Nah, terkadang di dalam kitab yang nggak dikenal siapa penulisnya atau penulisnya ini tidak punya perhatian dengan keautentikan, keautentikan satu hadis, dia menukil saja dari dari buku yang lainnya yang juga menukil dari uh, buku yang lain. Yang penting ada uh, hadisnya atau disematkan oleh Bukhari. Kadang ada diriwayatkan oleh Muslim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh apa? Muslim. Muslim siapa di sini? Ternyata setelah ditelusuri hadis itu tidak ada di dalam Sahih Muslim. Tetapi diriwayatkan oleh seorang muslim. Eh, muslim itu seorang apa? Islam. Rawahu muslim. Nah, ini ada di sebagian kitab orang kalau apa dia itu tidak tahu diriwayatkan oleh siapa? Rawahu muslim. Diriwayatkan oleh seorang apa? Seorang muslim. Maksudnya bukan dalam sahih muslim, imam muslim, tetapi diriwayatkan oleh seorang muslim. Yang penting pokoknya seorang itu apa? Muslim menyampaikan hadis, rawahu muslim tulis dalam sebuah kitab. Eh, ini bahayanya eh, kalau kita ini apa eh, menerima hadis ini kok hadis itu kelihatan aneh atau nyeleneh maka kita apa kita harus berhati-hati jangan sampai kalau kita sekarang ini apa hadis yang sahih pun kita anggap aneh karena nggak jarang kita dengar hadis ini jarang kita dengar hadis termasuk hadis ini pun juga apa mungkin pertama kali kita dengar ini ya nggak di situ ini padahal hadisnya ada dalam sahih muslim nah <clears throat> Nah seperti ini yang kaum muslimin banyak terkecoh dengan yang penting ada hadis dari Rasulullah kita sampaikan. Nah, kita teruskan estafet. Nah, ini tersebarnya hadis palsu dan hadis yang lemah ini lebih sering terjadi. Kaum muslimin kalau dihitung itu lebih banyak mengenal hadis doif daripada hadis yang yang sahih dan bahkan lebih banyak dihafal. Hubbul watan iman. Cinta tanah air sebagian dari dari iman. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Nah ini. Walaupun mungkin, oh iya, ada terapi eh, penyakit dengan berpuasa. Memang ada terapi penyakit dengan puasa. Tapi hadis ini, kata-kata sumu tasihu, ini bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk diantaranya hadis. Utlubul ilma walau bisin Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Rasulullah waktu itu belum ada mengenal negeri yang namanya Cina. Kok bisa-bisa Rasulullah mengatakan apa? Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri ke negeri Cina. Ini para sahabat gak mengenal Cina waktu itu. Ini bagaimana bisa pak? Bisa para sahabat mereka uh, Rasulullah SAW mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah ini lalu cari apa di Cina? Seandainya benar, apa di Cina? Ini. Cina adalah negeri apa? Eh, negeri yang notabene adalah kaum eh, kaum penyembah apa? Eh, penyembah atau ateisme. Sekarang ini Cina ateisme. Bagaimana mengatakan Rasulullah tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan ini banyak dijadikan dalil untuk orang yang pergi belajar agama ke luar negeri, ke Amerika, ke apa namanya ke apa namanya berbagai negeri barat, ke Jerman. Belajar apa? Belajar agama. Loh, kok kenapa belajar agama? Rasulullah saja menyuruh kita ke negeri Cina yang ateis. Apalagi kita ke negeri apa? Amerika yang di sana Nasrani. Lebih mending. Nah, ini dalilnya apa? Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri ke negeri Cina. Nah, ini dalil yang dipakai hadis yang lemah. Lalu kemudian setelah pulang dari Amerika misalkan apa? Mengeluarkan berbagai statement pendapat menurut pendapat saya pakai ro'yu ini hasil dari apa akibat eh, akibat pergaulan bebas dengan hadis-hadis palsu ini artinya banyak menerima hadis palsu tanpa di eh, tanpa dia apa koreksi dan ini yang banyak justru dikenal Adapun hadis-hadis yang sahih seperti contohnya di antaranya hadis ini sangat jarang kita mendengarnya atau bahkan baru pertama kali kita mendengarnya. Di antara hadis yang lainnya <clears throat> yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam muqaddimah Sahih Muslim di awal Sahih Muslim ini kalau dibuka Sahih Muslim ini di awal-awalnya yang juga ini menunjukkan tentang uh, hal yang berkaitan dengan hal ini atau berkaitan dengan hadis penyampaian hadis menjelaskan riwayat sebelumnya tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu Qala inna fil bahri syayatin. Sesungguhnya di lautan. Sesungguhnya di lautan. Syayatin itu ada setan-setan, para setan. Masjunatun atau masjunatan yang mereka itu terbelenggu atau tertawan Ausaqaha Sulaiman. Diikat oleh Sulaiman. Artinya apa? Dipenjara oleh oleh Sulaiman. Artinya sejak zamannya Sulaiman karena Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia sebelumnya dan juga tidak akan pernah dimiliki oleh manusia setelahnya. Walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa menguasai dan memenjara setan atau jin ini adalah apa? Adalah Sulaiman. Sehingga Sulaiman yang bisa memenjarakan jin. Adapun manusia setelahnya, walaupun Rasulullah SAW itu tidak bisa memenjarakan atau menahan mengikat jin. Ini <clears throat> karena tidak diberi izin dan diberi kekuasaan oleh Allah SWT. Apalagi umat ini yang mengatakan bahwasanya ada sebagian mungkin kiai yang punya seribu jin Bahkan yang lebih parah seribu malaikat khodam dari malaikat. Ini, lebih parah lagi. Malaikat itu tidak akan pernah dikuasai oleh siapapun dari kalangan manusia. Nabi pun tidak pernah ada yang mengalami apa mempunyai apa yang namanya khodam. Nah, ini pembantu dari malaikat. Jibril bukanlah pembantunya Rasulullah. Jibril adalah utusannya Allah SWT diutus kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu. Yang memerintahkan Jibril adalah Allah bukan Rasulullah SAW. Ini malaikat adalah utusan Allah bukan utusan manusia atau oleh Allah diserahkan untuk dikuasai oleh manusia. Sehingga tidak ada yang namanya khodam dari kalangan malaikat. Bahkan khodam dari kalangan jin, istilah khodam itu sendiri sebenarnya bukanlah pembantu yang dikuasai oleh manusia. Sebenarnya justru orang yang mengata, eh, orang yang mengatakan dirinya memiliki budak atau memiliki pasukan jin justru sebenarnya bukan pasukannya tetapi dia dikuasai oleh jin yang banyak nah, ini sehingga dia terikat dengan jin tersebut nah ini ini adalah pengakuan eh, orang yang memiliki pasukan jin ini berarti dia mengakui bahwasanya dia seperti Nabi Sulaiman Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan dia memiliki pasukan dari jin. Nah, ini pasukan dari apa? Kalangan jin. Rasulullah hanyalah disebutkan mendakwai jin, pernah menyampaikan Islam kepada apa? Kepada kalangan jin dan dimintai oleh jin untuk mendakwai mereka dalam satu hadis. Ini. Akan tapi untuk menguasai jin ini tidak ada. Rasulullah SAW pernah suatu ketika ketika salat mencekik eh, setan. Akan tetapi sampai disebutkan Rasulullah menceritakan sampai lidahnya terasa dingin di tangannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, sungguh aku akan ikat. Seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu berdoa apa? Nabi Sulaiman berdoa agar supaya dia diberi kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang sebelum dan setelahnya. Dan betul diberikan oleh Allah SWT. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Bisa berbicara dengan jin, bisa kemudian menguasai jin, bukan hanya berbicara. Kalau berbicara bisa saja. Tapi menguasai kalangan jin, ini hanya Nabi Sulaiman. Dan yang kedua bisa berbicara dengan binatang. Bahasa binatang ini adalah Nabi Sulaiman. Dan tidak ada yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan, saya kok dengar ada suara binatang bersuara atau berbicara. Ini hanya akan terjadi di akhir zaman. Binatang yang memang bisa berbicara. Tapi bukan bahasa binatang. Tetapi Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang. Bukan berbicara seperti manusia. Adapun binatang yang berbicara seperti manusia akan terjadi di akhir zaman. Salah satu tanda hari hari kiamat. Tetapi manusia yang memahami bahasa binatang adalah Nabi Sulaiman. Manusia hanya bisa menyangka saja. Misalkan berbicara dengan apa? Ah, dengan lumba-lumba hanya ah, menyangka mungkin ini maksudnya. Tapi Nabi Sulaiman betul-betul memahami. Ini bahasa binatang. Paham dengan ah, dengan sesungguhnya. Nah ini <clears throat> Maka disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Muslim ini, sungguhnya di lautan ada syaitan, para syaitan yang terikat, yang terpen, dibelenggu atau dipenjara, diikat oleh Nabi Sulaiman. Yusiku antah ruja. Khawatirnya atau hampir saja akan keluar. Syaitan ini akan apa? Akan keluar. Fatakra'u alan nasi Qur'anan lalu membacakan kepada manusia Quran bacaan seperti halnya bacaan Al-Quran tetapi bukan Al-Quran di sini tidak pakai Al-Quran tetapi membacakan Quran ini membacakan Quran termasuk Quran itu sebenarnya asalnya Quran yang artinya bacaan ya, Quran kan bacaan jelas eh, sehingga Quran itu sebenarnya adalah asalnya bahasa bahasa Arab maka <clears throat> dia ini setan akan membacakan Quran, membacakan suatu bacaan. Kelihatannya seperti Al-Quran, tetapi bukan. Nah, termasuk di antara program misionarisme, itu mereka membuat suatu atau menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab, lalu membentuk seperti halnya mushaf Al-Quran dan kemudian dibacakan seperti bacaannya Al-Quran. Dan ini telah ada terjadi dan ada yang namanya musabakoh tilawatul Injil. Musabakoh tilawatul Injil. Ini dalam satu or, satu aliran sekte Ortodoks Syria itu karena berasal dari Syria. Syria adalah negeri Arab atau yang bahasanya sudah menjadi bahasa bahasa Arab sehingga Injil pun bahasanya berbahasa Arab maka mereka juga mempelajari yang namanya ilmu nahu sorof dan di Jakarta sekarang ini ada universitas teologi yang juga mempelajari ilmu nahu sorof dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang mereka bisa membaca kitab gundul lalu kemudian apa termasuk diantaranya tafsir Injil artinya menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Eh, bahasa Indonesia dari Injil yang berbahasa Arab. Nah, ini sudah. Nah, ini bacaannya persis. Ini ada uh, <clears throat> satu CD yang apa menunjukkan bagaimana orang Ortodoks dia mau membaca apa membaca Al-Quran. Uh, satu kaset. Saya mendengarkan satu kaset uh, tilawatul Injil. Seperti hanya Pak MTG. Nah, ini ada tilawatul Injil. Nah, Ini Nah setan itu akan memunculkan seperti itu. Setan itu akan memunculkan bacaan Quran seperti hanya Al-Quran, nah, tapi bukan Al-Quran. Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya bahwasanya yang dimaksud membacakan Quran yaitu sesuatu yang sebenarnya bukan Al-Quran, tetapi dia adalah eh, dikatakan sebagai Al-Quran untuk menipu manusia atau untuk memancing orang-orang awam manusia untuk mendengarkannya dan terpengaruh dengan bacaan tersebut. Fala tarun. Ini maka mereka tidak akan bisa apa? terkecoh karena pasti Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah. Siapapun yang dia pernah mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ketika mendengarkan Al-Qur'an tersebut, bacaan tersebut, dia kalau terbiasa membaca Al-Qur'an dia akan mengetahui itu bukan Al-Qur'an. Walaupun kelihatannya dari Al-Quran, tetapi bukan Al-Quran. Ini tidak akan ada yang bisa menyerupai Al-Quran. Maka di sini terdapat pelajaran banyaknya hadis-hadis yang sekarang tersebar termasuk sudah terjadi pada zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan para imam-imam yang lainnya tersebarnya hadis doif atau hadis yang lemah apalagi palsu ini disebutkan oleh Imam Bukhari <coughs> beliau mengatakan ketika menulis hadis uh, menulis sahih Bukhari-nya beliau menceritakan tentang uh, hafalan atau dari mana hadis tersebut diambil oleh Imam Bukhari Imam Bukhari menyebutkan aku tidak menyebutkan semua hadis sahih di dalam kitab ini kitab sahih Bukhari tetapi saya akan menyebutkan dalam hadis ini eh, yang memang betul-betul di, disepakati atau betul-betul sudah diteliti paling sahih di antara hadis-hadis sahih yang lainnya. Sahih Bukhari itu mencakup 7000 hadis, sekitar 7000 hadis yang sahih. Padahal Imam Bukhari mengatakan bahwasanya aku memilih hadis ini Bukhari ini tadi saya Bukhari dari 200 ribu hadis yang sahih. Eh, dari 100 ribu hadis yang yang sahih. Ini Imam Bukhari. Dan beliau menyebutkan dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya Imam Bukhari pernah berkata, saya hafal sehingga memilih dari hafalannya beliau ini 100 hadis 100 ribu hadis yang yang sahih. Dan saya juga hafal 200 ribu hadis yang doif. Berarti lebih banyak mana ini? Ya, banyak yang doif. Nah eh, ini. Makanya wajar kalau seandainya lebih banyak wah, tersebar. Imam Ahmad sendiri telah menghafal hadis kumpulan hadis baik yang sahih ataupun yang yang lemah. Itu disebutkan bahwa Imam Ahmad itu menghafal 750 ribu hadis. Bahkan disebutkan se 1 juta hadis dan tidak ada hadis yang lebih dari itu. Maksudnya maksimal hadis itu tidak akan melebihi 2 juta. Artinya tidak akan ada hadis yang kemudian disebutkan orang mengatakan saya hafal 3 juta hadis. Ini pendusta besar. Eh, dan ada ternyata orang yang ngaku saya hafal 3 juta hadis. Ini satu satu ketika ada yang hafal. Sehingga dia mengeluarkan hadis-hadis yang eh, yang dia ucapkan dibikin. Dan ada salah seorang zindik waktu zamannya para imam itu dia meriwayatkan hadis dan menyebutkan hadis ketika mau dipenggal lehernya ini oleh penguasa waktu itu dia mengatakan saya dengan bangganya orang zindik ini asalnya nah, disebutkan bahwasanya saya dari kalangan kaum majusi yang pura-pura masuk Islam dan menyebarkan hadis-hadis palsu ini tadi yang dia bikin atau dia menemukan beberapa perkataan yang kelihatannya bagus disandarkan kepada Rasulullah dirakitkan sanat rakitan sendiri nah, ini rakitan sendiri <clears throat> dia mengatakan saya telah mendustakan telah membuat hadis dan telah menyebarkan kepada kalian sekian ratus ribu hadis yang bikinan dia nah ini Eh, sekian ratus ribu hadis katanya atau sekian puluh ribu hadis maka waktu itu para ulama yang ada di sekelilingnya yang mau e, menyaksikan hukuman penggal ini tadi karena dia tidak mau tobat nah, ini tidak mau bertobat dari alirannya yang sesat maka mereka mengatakan waktu itu salah satu penguasanya mengatakan nggak usah khawatir Nah ini akan disaring, akan dia apa? Eh, <clears throat> akan diketahui oleh jahabidah, oleh para ahlinya, orang-orang yang canggih. Artinya para ulama yang yang berkecimpung dalam ilmu hadis, tidak ada satu hadis yang palsu kecuali pasti akan di, ditemukan, pasti akan diketahui. Nah ini para ulama apa? Para ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyebutkan, seandainya ada orang di tengah lautan sendirian kemudian berkata kepada seorang yang lainnya mungkin dia berkata dusta menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sendirian di tengah lautan berbicara dan mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Eh, maka pasti akan diketahui. Pasti akan apa? Diketahui oleh ulama kedustaannya orang tersebut. Nah, ini sampai demikian Imam Syafi'i betul-betul menunjukkan bahwasanya para ulama betul-betul meneliti kesahihan hadis, meneliti keautentikan hadis. Dan inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam agar supaya kaum muslimin ini mereka lari dari hadis. Buat apa mengatakan hadasana wa akhbarona? Buat apa mempelajari sohih ya, Ini hadis ta'if, ini hadis maudhu, ini hadis palsu Hadis marfu Susah-susah, pokoknya hadis dari Rasulullah terima saja Atau ada hadis yang mengatakan e, Kita pakai saja hadis Rasulullah katanya bahwasanya jika kalian menemukan atau mendengar hadis dariku cocokkanlah dengan Al-Qur'an kalau cocok maka terimalah kalau tidak cocok maka tolaklah karena bukan dariku katanya nah, ini ini ada hadis demikian ini disandarkan juga kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian mendengar satu hadis dari saya, maka cocokkanlah dengan Al-Quran. Kalau cocok diterima, kalau tidak di, ditolak. Ini. Nah hadis ini kan juga hadis dari Rasulullah. Disandarkan kepada apa? Rasulullah. Ya kita teliti juga dengan Al-Quran. Ini kita praktekkan. Maka hadis ini sendiri yang mengatakan bahwasanya kalau menerima dari dariku satu hadis cocoklah dengan Al-Quran ini juga bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyuruh Rasulullah SAW atau menyuruh kaum muslimin untuk mencocokkan apa yang datang dari Rasulullah dengan Al-Quran. Bahkan di dalam ayat disebutkan, wa ma'atakumur rasulu fakuduhu. Apa saja yang datang dari Rasul, maka ambil saja, ambillah. Jika memang itu dari dari Rasulullah. Ini, wa ma'atakumur rasul fakuduhu. wa manahakum anhu tentang dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Jelas hadis tadi bertentangan dengan apa? Dengan Al-Qur'an, maka tertolak. Karena hadis itu juga termasuk hadis yang yang palsu. Ternyata hadisnya adalah hadis yang yang palsu. Nah, seperti ini yang tersebar. Ini di antara eh, <clears throat> tanda-tanda akhir zaman. Tapi <clears throat> ini jam berapa ini alam? 34 34 Tiga ini. Kemudian hadis yang lainnya yang menunjukkan eh, kedustaan yang tersebar di umat ini, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda atau beliau mengatakan inna baina yadi sa'ah sungguhnya di hadapan hari kiamat itu di antara tandanya adalah syahadatuz zur. Munculnya banyak kesaksian palsu. Wa kitmanu syahadatil haqqi dan disembunyikannya persaksian yang benar. Orang yang dia tidak pernah bersaksi atau tidak menyaksikan satu kejadian, lalu dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia saksikan. Nah, ini atau seorang yang dia sebenarnya menyaksikan sesuatu kejadian yang sebenarnya tapi dia kemudian menyembunyikan persaksian tersebut tidak mau bersaksi walaupun dia sebenarnya apa menyaksikannya ini dua hal yang yang termasuk saling bertentangan tetapi tanda-tanda hari kiamat yang kembali kepada kedustaan kembali kepada apa munculnya tersebarnya kedustaan sebagaimana hadis yang sebelumnya ini sehingga tidak bisa dibedakan orang itu mana yang persaksiannya bisa dipercaya ataukah ataukah tidak. Ini sehingga persaksian palsu baik itu persaksian yang berupa menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan bersaksi bahwasanya dia menyaksikan sesuatu yang dia tidak mengetahui atau menyaksikannya cuma dibayar bilang begini atau dia itu apa sebenarnya menyaksikan kejadian tersebut. Tapi kemudian dia apa? khawatir atau takut, maka dia kemudian menyembunyikan persaksiannya. Tidak mau bersaksi. Atau karena dia dibayar, nggak usah, eh, nggak usah bersaksi. Akhirnya dia menyembunyikan diri, saya tidak tahu apa-apa. Padahal dia mungkin yang tahu persis kejadian tersebut. Pembunuhan ataukah yang lainnya. Sehingga banyak di akhir zaman yang namanya persidangan atau namanya persaksian itu akan sulit untuk di diteliti mana yang sebenarnya persaksian yang betul-betul eh, otentik uh, dan mana yang tidak. Dan persidangan sekarang ini banyak dihadapkan kepada permasalahan saksi-saksi yang yang sudah tidak lagi apa bisa kebanyakan dipercaya. Justru orang yang bisa dipercaya sangat sedikit sekali. Hampir tidak ada orang yang dia itu bisa bersaksi dengan sebenarnya. Ini, ini bahayanya. Padahal ini termasuk dosa besar dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis bahwasanya ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian aku mau sabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Dosa-dosa yang paling besar Rasulullah menyebutkan tiga kali. Yang pertama Rasulullah menyebutkan syirik kepada Allah, al-isyraku billah. Syirik kepada kepada Allah. Yang kedua ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Ini dosa yang sangat besar dan ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin generasi yang sekarang ini tambah lama tambah semakin apa? Banyak yang mereka itu berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ini mengerikan. Ini termasuk di antara dosa yang sangat besar dan disebutkan di dalam Al-Qur'an setelah dosa syirik disebutkan dosa uh, eh, waliden walidain orang tua ini setelah dosa syirik nah, ini kemudian <clears throat> yang ketiga adalah syahadat zur au zur persaksian palsu atau perkataan yang palsu perkataan palsu dan perkataan dusta dusta sudah menjadi sesuatu yang yang menjadi apa biasa di kalangan kaum muslimin bahkan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja dan bahkan dia bisa menceritakan kedustaan saya dustai orang lain itu dengan bangga. Eh, ini sering kita mendengar apa? Wah saya berhasil menipu orang. Eh, ini dia saya kibuli ternyata pak Berhasil. Eh, ini saya tipu berhasil. Eh, ini. Padahal dia menipu dan pendusta dan menjadi suatu kebanggaan. Sebagian orang itu bangga bisa menipu orang. Bangga dia bisa pak Berdusta dan ternyata yang dia sampaikan itu apa? Nah, mengikuti dan mempercayainya. Atau bahkan perkataan dusta itu sering diucapkan bahkan untuk hanya ka karena ingin orang lain itu tertawa. Pelawak. Sekarang ini ada nggak pelawak yang betul-betul jujur dengan lawakannya? Sekarang kita tanya, berapa persen seorang pelawak yang dia itu bercerita supaya manusia itu tertawa, betul-betul kejadiannya adalah apa? Eh, persis sebagaimana yang dia sangat jarang atau hampir tidak ada sehingga kedustaan itu dipakai untuk apa untuk sebagai satu hiburan bahkan nah, ini untuk dipakai sebagai hiburan seorang bercerita karena ahli cerita suka dia dia itu e, kalau dia berbicara itu banyak e, lucu atau humor humoris sehingga dia itu bercerita dengan berbagai macam cerita eh, ternyata apa Nah, kejadiannya adalah apa? Fiktif, dia bohong-bohongan. Supaya yang penting orang itu apa? Tertawa. Eh, ini. Dan kita senang dengan apa? Cipta-cipta palsu seperti ini. Eh, ini sering yang penting itu bisa apa? Menghibur. Kita ini jangan sampai apa? Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai kita ini apa? Kemudian mengatakan, eh, yang penting kan terhibur. Gak apa-apa dusta untuk hiburan saja. Eh, ini cerita-cerita apa? palsu fiktif untuk dalam rangka menghibur. Dan Rasulullah SAW bersabda, La Allah semoga Allah melaknat orang yang dia apa? Berbicara kepada manusia dengan perkataan dusta, liut nas untuk menertawakan manusia, untuk membuat orang itu ter tertawa. Waliyatubillah. Tetapi sekarang ini acara termasuk yang paling disukai adalah acara apa? Acara lawak. Eh. Yang seringnya diceritakan apa cerita-cerita palsu, dibikin-bikin, eh, dibikin-bikin, jadi buat buat ini. <clears throat> Padahal ayatnya sangat jelas, wala taktumu syahadah. Nah, ini. Wa hafa innahu asimun qalbu. Orang yang menyembunyikan persaksian atau berkata dusta. Nah, ini. Maka dia termasuk di antara orang yang hatinya berdosa, bukan hanya lisannya perbuatannya, tapi apa? Hatinya berdosa. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan syahadat zul persaksian palsu atau perkataan palsu, Rasulullah SAW ketika menyebutkan dua hal sebelumnya yaitu syirik dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah bersandar. Rasulullah ketika itu apa? Sedang dalam keadaan bersandar. Tetapi ketika menyebutkan yang ketiga yaitu perkataan dusta dan saksi palsu, perkataan palsu dan saksi palsu, maka Rasulullah langsung duduk. Tadinya bersandar, nah langsung apa? Nah, langsung duduk. Nah, ini tidak bersandar untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah betul-betul apa? memperhatikan serius. Ini serius, bukan berarti kalau sebelumnya tidak serius. Tetapi apa? Lebih serius dengan ketika apa? Sebelumnya bersandar, kemudian duduk. Dan mengucapkan tiga kali. Ketika mengucapkan syirik dan kemudian durhaka, ini adalah apa? Satu kali. Nah, iya. Ketika menyebutkan yang ketiga ini tadi, Rasulullah SAW mengucapkan, Wakana mutakian fajalasa. Awalnya Rasulullah itu duduk, eh, awalnya bersandar, kemudian apa? Eh, kemudian duduk. Fajalah sasama zala yukarruha. Lalu mengulang-ulang kata-kata persaksian palsu, kata-kata palsu. Eh, ini perkataan dusta. Itu diulang-ulang sampai Abu Bakar mengatakan, bukan Abu Bakar, ada sahabat namanya Abu Bakrah. Nah, kunyahnya. Dia mengatakan hatta kulna laitahu sakata. Seandainya Rasulullah itu diam. Saking banyaknya pengulangan Rasulullah, eh, Rasulullah SAW kemudian apa? Eh, banyak mengulangnya sampai sahabat tersebut mengatakan kapan berhentinya. allah sakat. Ya ini. Kapan berhentinya Rasulullah? Ini saking apa? Saking bahayanya perkataan dusta dan itu termasuk tanda-tanda akhir zaman tersebar dan bahkan disebutkan bahwasanya orang yang dia itu jujur itu bisa ditunjuk ditunjuk artinya apa saking sangat jarangnya orang yang jujur orang yang dia itu bisa diberi amanah, orang yang memegang amanah ini sangat sangat sedikit. Nah ini, nah ini termasuk di antara bentuk-bentuk kedoliman, bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang sangat besar. Bahkan disebutkan Rasulullah tiga dosa ini min akbaril kabair. Apakah aku kalian kabarkan dosa yang paling besar? Disebutkan juga tiga dosa ini tadi. Tapi insya Allah, bang, ini berkaitan dengan Eh, dengan tanda hari kiamat yang kita baca di sini semoga bisa bermanfaat bagi kita dan termasuk mengingatkan kita akan dosa besar yang sudah kita anggap sebagai sesuatu yang biasa <coughs> yaitu berdusta bahkan berdusta dalam masalah yang sangat sepele sekalipun kita sudah biasa berdusta ya ini menghabarkan sesuatu dan kita berdusta dan menceritakan saya tadi didatang oleh si fulan tapi saya saya apa namanya tidak bilang kalau demikian saya dusta saya dibully dia ini kita seakan-akan apa biasa kita anggap biasa seperti itu padahal ini dosa besar di mana Rasulullah SAW ini menyebutkan tidak boleh berdusta itu kecuali dalam tiga hal saja dan tidak untuk yang lain yang pertama ketika perang perang ketika berhadapan dengan apa? Musuh. Ditangkap musuh kemudian berdusta. Ini dibolehkan darurat. Kemudian yang kedua mendamaikan muslim. Dalam rangka mendamaikan muslim. Ini. Dan itu pun seandainya bisa dengan jujur, maka tidak boleh berdusta. Seandainya bisa damai dengan jujur, maka tidak boleh seorang berdusta. Tapi seandainya tidak bisa didamaikan dua orang muslim, ini menunjukkan eh, menunjukkan pentingnya di sini ukhuwah untuk menyatukan permasalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Boleh seandainya tidak bisa cara lain kecuali berdusta, maka dia apa? Eh, berdusta. Oh si fulan itu sebenarnya baik kepada kamu, dia ingin minta maaf atau dia sebenarnya apa? Eh, dia itu apa? Tidak membenci engkau. Ini dia itu apa pengen bertemu dengan kamu, padahal tidak misalkan. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk mendamaikan. Kemudian dia berkata kepada yang satu, oh si bulan itu juga pengen sebenarnya pengen ketemu dengan kamu. Akhirnya ditemukan, sehingga terjadi perdamaian. Eh, maka ini termasuk diantara apa? Diantara eh, dusta yang dibolehkan, diizinkan, rukhsah. Eh, ini dan tidak kemudian apa? Berpanjang lebar. Eh, tidak kemudian nah, <clears throat> di, diperluas wilayahnya. Dan yang ketiga adalah untuk menyenangkan istri. Eh, ini misalkan terutama masalah apa? makanan eh, makanan ataukah apa e, pelayanan dan sebagainya ini seorang suami bisa saja dia apa e, berdusta eh, ini berdusta kepada istrinya dalam rangka apa untuk menyenangkan apa menyenangkan istrinya eh, menyenangkan istrinya makanya Rasulullah SAW Uh, eh, ini walaupun demikian tidak pernah berdusta Rasulullah kalau tidak suka satu makanan maka apa Uh, Rasulullah diam ini Walaupun boleh, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Ya, ini misalkan apa? Makan tetapi oh, enak. Ya, ini misalkan. Memang boleh, tetapi apa? Rasulullah dalam rangka untuk tidak me, tidak melakukan kedustaan ini karena saking jauhnya Rasulullah dengan dusta, walaupun boleh tidak me, melakukannya. Ya ini tidak melakukannya. Yang dilakukan oleh sahabat itu hanyalah namanya tauriah. Tauriah itu berkata tetapi sebenarnya apa? Dia tidak dusta, tetapi bisa dipahami eh, kata kalimat bersayap. Seperti hanya Abu Bakar ketika ditanya oleh orang yang menghadang ketika di perjalanan mau dibunuh Rasulullah bersama Abu Bakar. Dihadang oleh orang Quraisy dan ditanya oleh seorang siapa ini? Abu Bakar ditanya eh, oleh seorang dan mengatakan siapa sini? Ya ini. Kata Abu Bakar, dia penunjuk jalan. Rasulullah sebagai apa? Penunjuk penunjuk jalan. Memang betul Rasulullah menunjukkan jalan kebenaran. Uh, Abu Bakar apa? mengatakan apa? Menunjuk jalan. Nabi Ibrahim itu sampai masih merasa berdosa ketika beliau itu apa? Ditanya oleh raja yang waktu itu pengen uh, mengambil istrinya. Uh, kalau seandainya dikatakan dia istri saya, Ibrahim dibunuh. Tapi kalau dikatakan saudaranya, berarti apa? Tidak dibunuh. Maka Ibrahim mengatakan ketika ditanya siapa dia, saudara saya, ukti, Memang namanya seorang muslim mukmin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak bohong, tetapi apa? Tauriah. Nah, ini di antara eh, hal-hal yang dibolehkan berdusta tetapi jangan sampai kita ini menggampangkan karena dikhawatirkan akan dicap ini sebagai apa?